Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memerangi Bani Hanifah yang beriman kepada kenabian palsu Musailama al-Kadzab Seandainya seorang Musailamah diangkat posisinya dari manusia biasa sampai ke jenjang kenabian setara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kekufuran sebagaimana kufurnya orang yang mengangkat derajat Mirza Ghulam Ahmad kepada derajat kenabian dan siapapun yang meyakini kenabian manusia setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup satu keyakinan itu mengeluarkan mereka dari syariat Islam sehingga sepakat para sahabat Rasulullah SAW untuk memerangi mereka. Kalau seandainya kufur itu hanya disebabkan Musailamah diangkat ke jenjang Nabi setara dengan Nabi Muhammad SAW, duhai gerangan Bagaimana dengan orang yang mengangkat seseorang suatu benda sampai ke jenjang ke, ketuhanan, mengatur rezeki, mendatangkan hujan, menolak mara bahaya, mendatangkan jodoh dan semacamnya. Tidak pantaskah orang ini lebih dekat kepada kekufuran dibanding orang yang mengangkat Musailamah seorang manusia sampai ke derajat kenabian? Inilah jawaban yang ketiga. Namun ada satu hal yang kemarin luput di jawaban yang ketiga adalah adanya beberapa nama seperti Syamsan, Yusuf. Ketiga, ketika Syekh mengatakan Apabila seseorang telah mengangkat seorang lelaki sampai ke jenjang nabi, maka dia telah kufur. Halal darahnya, hartanya dan darahnya dan tidak berguna dan tidak dan tidak berguna dan bermanfaat syahadatainnya dan juga tidak salatnya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengangkat Syamsan atau Yusuf atau sahab seorang sahabat atau seorang nabi ke jenjang jabbar samawati wal ard penguasa pengatur langit dan bumi. Syamsan dan Yusuf adalah nama dari nama-nama Tawud di zaman Fadilatul Syekh Muhammad berdakwah manusia-manusia yang diyakini memiliki kemampuan karena kesolehan mereka dianggap bisa mendekatkan manusia kepada Allah, bisa bertawasul untuk menurunkan hujan dan semacamnya. Dan situ maksudnya bukanlah Yusufnya, Yusuf yaitu Nabi Yusuf alaihissalam tidak. Tapi Yusuf yang di zaman itu bukan bukan Nabi Yusuf, tapi seorang manusia bernama Yusuf di zaman itu yang telah wafat yang diyakini sebagai wali dan semacamnya yang mana banyak orang Islam yang datang kuburan yang memohon kesehatan dan semacamnya. Itu saja tambahan daripada yang terluput dari pembahasan pada kesempatan yang lalu. Kita lanjutkan kepada pembahasan sekarang Dan ini merupakan jawaban yang ke empat. Wa yuqalu aydan dan dikatakan juga sebagai jawaban yang keempat untuk orang-orang yang merasa dirinya telah melakukan kesyirikan tapi masih menyatakan dirinya muslim dengan kesyirikan yang jelas yang ia kerjakan. Wa yuqalu aidan dikatakan juga alladzina harraqahum Ali bin Abi Talib bin Nar radhiyallahu anhu orang-orang yang telah dibakar mereka oleh Ali bin Abi Talib dengan api radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah membakar mereka dengan api. Kulluhum semua mereka yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib tersebut yad'un al-Islam, mendakwahkan dirinya adalah mendakwahkan Islam dan mendakwahkan dirinya sebagai seorang muslim. Wahum min ashabi Ali radhiyallahu an. Dan mereka dari sahabat-sahabat Ali radhiyallahu an. Wa ta'allamul ilma minas sahabah dan mereka belajar ilmu dari para sahabat. Walakin akan tetapi ya'taqadu fi aliyin mereka meyakini pada Ali radhiyallahu anhu salam mithla fi Yusuf wa Syamsan wa amtalihima seperti apa yang diyakini manusia sekarang pada Yusuf, pada Syamsan dan yang semisal dengan keduanya. Fakaifa ajma'a sahabatu ala qatlihim wa kufrihim? Bagaimanakah sahabat ijma' sepakat ala qatlihim wa kufrihim untuk membunuh mereka dan menyatakan kekufuran mereka? Atau hununa anna sahabat yukafiruna al-muslimin? Apakah kalian akan mengira para sahabat radhiyallahu anhum itu kerjanya mengkafirkan kaum muslimin? Am tadhunnuna anna li'tiqad fi tajin wa amsalihi la yadur? Atau kalian meyakini bahwasanya keyakinan-keyakinan syirik pada taj nama seseorang wa amsalihi dan yang semisal dengannya la yadur tidak memberikan mudarat apapun nggak ada masalah punya keyakinan dia bisa begitu dan segala macam wa i'tiqad fi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yukaffir kemudian kalian meyakini adanya keyakinan yang seperti itu pada Ali bin Abi Talib itu mampu mengkafirkan seseorang Ini <clears throat> jawaban yang keempat. Yaitu kisah nyata sahih dan tidak bisa ditolak melalui realitas sejarah bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada masa menjabat sebagai khalifah kaum muslimin. Tentu setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Uthman, tiada radhiyallahu anhum. Ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, syaitan berhasil menyusupkan pemahaman kufur dengan izin Allah keberhasilan tersebut tentunya dan takdirnya kauni bahwa ada sebagian orang yang meyakini Nabi pada diri Ali bin Abi Thalib. Bahkan lebih daripada itu, setan berhasil menyusupkan keyakinan kufur bahwa Ali adalah ilah. Bahwa Ali radhiyallahu anhu adalah ilah. Di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan sebahagiannya terjebak ke dalamnya adalah orang-orang yang ada di, di, di sekitar Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu marah sebagaimana seharusnya setiap muslim marah setiap muslimah marah apabila ada orang yang mengangkat manusia sederajat dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada seorang pun yang pantas sederajat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia tidak ada satupun bahkan tidak sampai kepada derajat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana mungkin ada manusia di zaman sekarang atau tiga abad yang lalu, lima abad yang lalu, sepuluh abad yang lalu derajatnya sampai kepada derajat Rasulullah Salawatu Rabbi wa salamu alaihi mustahil. Namun kemudian itu diyakini oleh sebahagian orang pada zaman itu terhadap Ali. Dan bahkan ada yang lebih hulu, lebih syadid, lebih bersangatan kesesatannya mengangkat Nabi mengangkat, mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai ilah. Dan sejarah ahli sejarah mengatakan bahwa pemahaman sesat itu disusupkan oleh seorang Yahudi yang menjelma menjadi seorang muslim berkedok seorang muslim bernama Abdullah bin Sabah yang kemudian dikenal sebagai gembong fitnah bagi kaum muslimin Permasalahan bukan bukan siapa pelakunya dan siapa otaknya. Permasalahannya adalah bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhadap mereka yang berlebihan di dalam memiliki keyakinan terhadap Ali. Ketahuilah bahwa Syiah zaman sekarang banyak yang mengangkat Ali radhiyallahu anhu sebagai nabi dan kita mendengar sendiri ketika azan mereka mengucapkan asyhadu anna Muhammadan wa aliyan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad dan Ali Rasulullah. Kita mendengar sendiri dengan kepala kita, dengan telinga kita. Dan itu diucapkan di Arafah. Dan kita mendengar di kesempatan lain mereka mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Aliyan Nabiyallah. Dan itu mereka ucapkan secara berkelompok berjamaah dengan suara besar di dekat Marwah. Paham para namun aneh Mirza Gulam Ahmad dan pengikutnya dikufurkan dikeluarkan fatwa sesat sementara mereka sampai sekarang belum mendapatkan fatwa sesat tersebut padahal keberaniannya lebih parah daripada keberanian Mirza Gulam Ahmad dan pengikutnya yang jelas adalah di zaman itu ada orang yang mengangkat Ali radhiyallahu anhu ke derajat Nabi. Bahkan lebih daripada itu, yang lebih hulu, yang lebih berlebihan, meyakini Ali adalah punya sifat-sifat ketuhanan. Ali radhiyallahu anhu ketika itu marah besar. Kemudian membuat sebuah lubang besar dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan api yang besar, kemudian mereka diminta taubat yang tidak taubat dicemplungkan ke dalam api tersebut. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita katai. Pertama, Ali radhiyallahu anhu melakukan itu ketika beliau adalah seorang pemimpin, bukan sebagai seorang rakyat biasa. Dan pemimpin adalah orang yang di pundaknya Allah Subhanahu wa taala letakkan kewajiban untuk menjalankan hudud, hukuman-hukuman kriminal. Dan itu tidak diletakkan kepada pundak siapapun kecuali para pemimpin. Yang kedua, Ali radhiyallahu taala anhu beristihad karena beliau adalah seorang pemimpin khalifah sekaligus seorang alim ulama. Walaupun kemudian sebagian para sahabat tidak setuju dengan cara Ali bin Abi Thalib menghukum mereka seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, andai mereka dipenggal saja kepalanya ini lebih baik daripada kemudian mereka di dibakar dengan api karena telah ada hadis dari Rasulullah SAW la yu'adzibu bin nar illa rabbun tidak ada yang boleh menghadap dengan api kecuali pemilik api yaitu Allah namun ini istihad seorang alim dan para sahabat tidak menyalahkan Ali di istihadnya, di ijtihadnya. Karena mereka paham seorang yang sedang beristihad minimal dia mendapatkan satu pahala dan dosanya diampunkan. Kalau benar, kalau kalau itu salah, kalau dia benar dia mendapatkan dua pahala. Pahala istihadnya dan pahala benarnya dia mendapatkan kebenaran tersebut. Yang keempat, <coughs> para sahabat yang merupakan rakyat tidak kemudian memberontak dan mengembar-gemborkan kesalahan Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah mereka. Walaupun kemudian mereka tidak setuju dan menganggapnya sebagai istihad Ali radhiyallahu anhu dan mereka tidak setuju mereka diam. Dan tidak mengembos masyarakat untuk protes terhadap pemimpin mereka. Kenapa Ali beristihad? Mereka harus diadab dengan api karena kekufuran mereka sudah sangat luar biasa. Kekufuran mereka dalam pandangan Ali radhiyallahu an sudah sangat luar biasa. Ini hal-hal yang mesti diketahui di dalam sejarah Ali radhiyallahu an yang membakar orang yang meyakini dirinya sebagai nabi dan orang yang mengangkat dirinya ke posisi uluhiyah memiliki sifat-sifat ilah mengatur merawat, dan semacamnya. Itulah sejarah yang tidak bisa ditolak. Baik. Yukol dikatakan kepada mereka-mereka yang mengatakan, masa kami dianggap sama dengan orang musyrikin, padahal kami kan muslim. Kami sholat, kami zakat, kami puasa, kami haji, kami berzikir, kami bertahlil, kami bertasbih. Sementara itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Bantahannya adalah mereka yang dipanggang oleh Ali radhiyallahu anhu dengan api. Kulluhum yad'un islam Semua mereka menyatakan dirinya muslim. Memproklamirkan keislaman mereka. Bahkan wahum min ashabi Ali. Mereka diantaranya adalah orang-orang yang hidup di sekitar Ali radhiyallahu anhu, sahabat-sahabatnya. Menandakan bahwa dekatnya mereka dengan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan memang setan berhasil menjerumuskan mereka ke dalam akidah yang sesat itu karena kecintaan mereka yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Karena kecintaan mereka yang berlebihan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu kembali kita kepada pelajaran kita yang dulu sekali masih dalam kitab ini bahwa banyak sekali syaitan menjerumuskan akidah seorang muslim dan muslimah ke dalam kesyirikan berasal dari ia tanamkan cinta yang berlebihan kepada seorang orang alim. Pintu yang sangat hebat, senjata yang sangat ampuh bagi syaitan laknatullahi alaih dan pengikutnya untuk menjerumuskan kaum muslimin ke dalam kesyirikan yang paling senjata yang paling ampuh tanamkan kecintaan yang berlebihan kepada seorang alim. Cinta kepada orang alim itu disyariatkan. Yang dilarang itu cinta yang berlebihan. Cinta kepada ulama disunnahkan yang tidak boleh itu berlebihan. Bagaimana berlebihan? Diangkat dia ke jenjang yang tidak pantas dia diangkat ke jenjang tersebut. Dinyatakan tahu yang gaib. Mengerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu telah mengangkatnya ke jenjang yang tidak pantas dia sampai di jenjang itu. Karena yang tahu yang gaib hanya Allah. Yang tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang hanya Allah. Ketika kita mengangkat seseorang karena cinta kita yang berlebihan kepadanya, kepada jenjang yang seperti itu, sungguh kita telah mengangkat orang yang kita cintai sampai ke jenjang ketuhanan. Dan ketika itu terjadi, kita telah menyamakan seorang manusia yang kita cintai dengan Allah pencipta langit dan bumi. Dan ketika itu terjadi, kita telah melakukan kesyirikan, menyetarakan antara Allah dengan suatu makhluk, seorang manusia. Dan ketika itu terjadi, berarti syirik telah kita laksanakan. Dan ketika itu terjadi, hapus Islam dari kehidupan kita. Waliyahdubillah. Hapus amalan-amalan yang pernah kita amalkan seumur hidup. Kita lanjutkan Mereka menuntut ilmu dari para sahabat. Ni'mal muallim Senikmat-nikmat guru adalah para sahabat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat menuntut ilmu dari para sahabat. Namun syaitan pintar luar biasa. Iblis dan para tentaranya pintar luar biasa. Murid-murid para sahabat pun kolek. Di bawah jebakan iblis yang sangat halus yang menipu manusia selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Kalau kemudian murid para sahabat tidak ada jaminan selamat dari jebakan iblis laknatullahi alaih bagaimana dengan murid seorang manusia di zaman sekarang. Oleh karena itu wajib dan wajib kita senantiasa meminta kepada Allah perlindungan daripada syaitan, jebakannya, syaitan, hembusan dan tiupannya, syaitan dan kesombongannya, syaitan dan sihirnya. permasalahan kita adalah walakin ya'taqadu fi aliyin. Namun yang terjadi, mereka memiliki sebuah keyakinan, meyakini sesuatu pada Ali radhiyallahu an mithla i'tiqadi, seperti keyakinan mereka pada Yusuf dan san dan yang semisal dengannya. Bahwa mereka mampu melakukan sesuatu yang sampai kepada hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Taala. persis. Apa yang diyakini kata Syekh? Sebahagian kaum muslimin pada jiwa Samsan dan Yusuf seperti itu pula yang diyakini dulu ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai Amirul Mukminin keyakinan sebahagian orang-orang yang sebahagiannya bahkan ada di sekeliling Ali radhiyallahu an terhadap Ali sama Fakaifa ajma'a sahabah? Bagaimana mungkin para sahabat ijma sepakat ala qatlihim untuk membunuh mereka wa kufrihim dan mengkafirkan mereka? Sepakat para sahabat. Kufur. Sementara mereka tetap sholat, tetap zakat, tetap berjamaah, tetap sholakah, tetap membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin? Kenapa para sahabat sepakat untuk menyatakan mereka kufur keluar dari agama Islam? Lalu kenapa tidak boleh mengeluarkan orang dari agama Islam ketika dia mengangkat seorang saleh di permukaan bumi sampai ke derajat ilah? Yang orang saleh yang ia yakini saleh itu belum tentu saleh. Karena kesolehan Ali bin Abi Thalib pasti. Sementara kesolehan orang yang kita yakini soleh di zaman kita belum pasti. Itu hanya zahir pandangan mata kita. Allah tahu siapa dia sebenarnya. Menurut kita dia saleh. Boleh jadi di sisi Allah dia adalah orang yang sangat bejat. Karena Allah alam dengan apa yang dia sembunyikan di balik mata manusia. Apa yang dia sembunyikan dari pandangan mata manusia. Sementara ia tidak mampu menyembunyikan itu dari pandangan Allah Taala. Kita hanya bisa mampu memberikan hukum dan penilaian secara zahir. Batinnya tidak ada yang tahu. Serahkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Berarti kesolehan Ali bin Abi Thalib pasti rekomendasi dari Al-Quran, rekomendasi dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar dan Ali radhiyallahu anhu termasuk muhajirin. Radhiyallahu anhum Allah telah ridho kepada mereka. Wa radu'an mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda dan Allah telah menyiapkan untuk mereka jannatin tajri tahta al-anhar telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Telah Allah siapkan untuk muhajirin, untuk ansar. Ani termasuk muhajirin. Rekomendasi Al-Quran akan kesolehan Ali bin Abi Thalib. Nas yang tegas, bagaikan matahari di siang bolong. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Masuk surga pasti. Berarti orang soleh pasti. Ketika perang Khaybar, hari besok saya akan serahkan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan telah dicintai Allah dan Rasulnya. Dan bendera itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi berkata kepada Ali, "Maukah engkau wahai Ali berada di posisiku bagaikan posisi Harun di sisi Musa?" Akan tapi tidak ada lagi nabi setelah. Karena saking salehnya Ali bin Abi Thalib, Rasulullah rela menjadikannya menantu untuk anak kesayangannya, putri kesayangannya. Fatimah radhiyallahu anha pemimpin wanita surga. Ali kesolehannya pasti. Namun orang yang anda yakini saleh belum tentu orang saleh. Walau mungkin masuk ke dalam orang saleh. Kalau pun dia masuk ke dalam orang saleh, barisan kaum kaum yang saleh, pasti kesolehannya tidak sampai kepada kesolehan Ali bin Abi Thalib itu pasti. Kenapa para sahabat ketika ada yang meyakini Ali radhiyallahu anhu seperti ini, sepakat mereka untuk mengkufurkan mereka, sepakat para sahabat untuk membunuh mereka keluar dari agama Islam, dianggap murtad keluar dari syariat Islam, walau kemudian kesalahan mereka hanya mengangkat Ali lebih lebih tinggi derajatnya daripada jenjang manusia sampai kepada jenjang kenabian sampai kepada jenjang ketuhanan, hanya itu kesalahan mereka, sepakat para sahabat untuk mengkufurkan dan membunuh mereka. Atau anna sahaba muslimin. Apakah engkau akan mengira para sahabat itu kerjanya mengkafirkan kaum muslimin? Seperti yang Anda nyatakan, kenapa kami dihukum kufur? Hanya dengan meminta berkah, hanya dengan bertawasul. Kami ingin mendekatkan diri kami kepada Allah melalui mereka-mereka. Kami meminta mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Tujuan kami Allah. Anda langsung kami melalui perantara. Perantara itu yang syirik. Perantara itu yang syirik. Seluruh agama para nabi dan para rasul mengharamkan perantara antara hamba dan Allah. Seluruh agama nabi dan rasul menyuruh seorang hamba berhubungan langsung dengan Allah taala. Namun syaitan menyuruh manusia untuk menyatakan dirinya kotor, najis, tidak pantas untuk meminta langsung kepada Allah. Kemudian setelah berhasil, iblis kemudian tanamkan harus ada orang yang mengantarkan permintaanmu kepada Allah. Siapa dia? Ya pasti orang-orang yang dekat kepada Allah. Siapa orang-orang dekat kepada Allah? Carilah orang saleh di sekitarmu. Begitulah lebih kurang dan pasti jebakan syaitan lebih halus daripada apa yang kita sampaikan menggoda manusia untuk terjerumus ke dalam yang namanya kesyirikan. Dosa yang paling dibenci oleh Allah salah satunya adalah kesyirikan dan salah satu bentuk kesyirikan itu Anda menjadikan seseorang atau sesuatu perantara antara Anda dan Allah Taala. Itulah kesyirikannya orang-orang musyrik di kota Mekah. Allah terangkan tentang keyakinan mereka. Ma na'buduhum illa liqarribuna na zulfa. Kami tidak mengibadati mereka. Mereka batu. Kami tahu itu batu, bahkan kami yang memahatnya. Kami tidak ibadati mereka. Kami tidak ibadati Lata yang ada di kuburannya. Kami tidak mengibadati, mengibadati Uzza. Kami hanya ingin mereka mendekatkan kami kepada Allah. Hanya itu. Maka orang-orang yang bacaan bacaan Al-Qur'annya dipersembahkan kepada sebuah kuburan keramat agar penghuni kuburan itu membawa bacaan Al-Qur'an mereka kepada Allah, itulah yang telah menjadikan perantara antara dia dan Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Allah di dalam Al-Quran selalu menyuruh kita berdoa langsung kepada Allah. Ud'uni. Berdoalah kepada aku. Bukan kepada wali. Bukan kepada siapapun dari kalangan manusia agar mereka yang menyampaikannya kepada Allah tabaraka wa taala. Ud'uni berdoalah kepada aku. Astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. <coughs> Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu dad ujibu da'wata da'i idza da'ani. Da'ani berdoa langsung kepada aku. Am tadhunnuna anna al-i'tiqad fi amsalihi la yadur atau kalian meyakini bahwasanya keyakinan seperti itu pada taj nama seseorang lagi wa amsalihi la dan yang semisal dengannya itu tidak memberikan mudarat apapun. Akan tetapi wal i'tiqad fi Ali, keyakinan seperti itu pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yukafir, mengkafirkan sebuah jawaban yang tidak mungkin mereka katakan iya. Punya keyakinan seperti itu kepada Syamsan dan Yusuf, kepada kuburan-kuburan keramat siapapun namanya, tidak memberikan mudarat apapun, sementara kalau keyakinan yang sejenis itu diberikan kepada seorang sahabat seperti Ali bin Abi Thalib mampu mengkafirkan kita dari agama Allah. Kalau boleh dihitung-hitung kepada Ali kafir, kepada orang ini lebih kafir lagi. Karena derajatnya yang jauh di bawah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Apalagi kemudian kalau yang diyakini itu tidak pakai sholat Jumat berjamaah, kemudian dibolehkan meninggalkan sholat semaunya, karena menurutnya sudah sampai kepada jenjang yang sudah dimaafkan untuknya sholat, puasa dan zakat, Adanya orang-orang saleh di permukaan bumi sekarang itu diyakini sebagai orang saleh. Setelah itu diyakini bersamaan dengan kesolehannya mereka orang yang tidak perlu lagi sholat. La haula illa billah. Siapa Anda? Nabi Muhammad SAW sesoleh-soleh manusia. Tetap melakukan salat lima kali sehari dan semalam. Bahkan lebih banyak daripada itu. Namun syaitan kemudian berhasil mendidik dengan perangkapnya yang sangat halus untuk menyatakan orang saleh sampai kepada sebuah jenjang di mana mereka tidak butuh lagi salat, tidak butuh rukuk dan sujud. Mereka hanya butuh sebuah ikatan langsung antara mereka dengan roh mereka. Dan ketika ikatan itu terasa, mereka anggap putus. Putus teralah, nanti putus ma'rifat, putus apa tapi yang jelas putus agama yang benarnya. Bagaimana mungkin orang yang meninggalkan salat dianggap alim? Bagaimana mungkin? Sebuah film fiktif dipersembahkan kepada kita ketika kita kecil. Bercerita tentang Wali Songo salah seorang di antara mereka yang dalam hal ini adalah Sunan Kalijaga. Entah betul cerita itu atau tidak, wallahu alam. Tapi kita hanya menghukumi cerita yang kita dengarkan. Katanya, Sunan Kalijogo menjadi wali ketika menjaga tongkat gurunya di pinggir kali. Disuruh tunggu, tunggu tongkatku ini sampai aku kembali. Maka ia pun duduk di sana merapatkan tangan di dada menunggu sang guru datang. Mulai dari tidak berjenggot sampai jenggotnya satu jengkal di bawah dagunya. Duduk terus menunggu kedatangan seorang guru yang menyuruhnya menjaga tongkat tersebut. Duduk terus nggak pakai sholat, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Sampai kemudian seluruh badannya sudah dibalut oleh oleh lumut, lumpur, oleh lumut dan pepohonan sehingga orang yang lewat pun tidak tahu itu manusia apa bukan. Kalau memang itu ceritanya nyata, bagaimana mungkin dia saleh bertahun-tahun meninggalkan salat? Bagaimana orang menjadi wali ketika dia bertahun-tahun meninggalkan salat? Mustahil. Menjadi orang yang dekat kepada Allah dengan meninggalkan salat. Dan kemudian secara logika mustahil ada orang yang bisa tidak makan, tidak minum. Mulai tidak berjenggot sampai jenggot satu jengkal di bawah dagunya. Nggak pakai makan, nggak pakai minum. Sepuluh hari tidak dapat air, kita akan wafat. Jadi keyakinan yang secara logika salah, secara syariat salah. Tapi kemudian dipaksakan untuk diyakini oleh kaum muslimin bahwa itulah jalan mencari kewalian. Jadi jalan tanpa sholat jalur tanpa sholat. Kalau itu kemudian tertanam di dalam jiwa kaum muslimin yang mulai di, di, dipersembahkan kepada mereka ketika mereka kanak-kanak dan diyakini sampai besar, maka legal apa yang akan mereka usahakan untuk menyatakan bahwa wali sudah tidak perlu lagi untuk sholat kepada Allah Taala. Dengan bantahan yang keempat ini nyatalah bahwa ketika para sahabat mengkufurkan mereka yang mengangkat Ali kepada kepada jenjang kenabian kepada jenjang yang hanya dimiliki oleh Allah Tabaraka wa taala. Sepakat para sahabat mengkufurkan mereka, menyatakan mereka murtad keluar dari syariat Islam. Fahamlah kita bahwa itulah keyakinan yang benar terhadap orang yang meyakini hal yang sama di zaman sekarang ini kepada siapapun. Karena mustahil para sahabat sepakat di atas kesalahan. Abdullah bin Abbas bukan tidak sepakat akan kekufuran mereka, namun tidak sepakat kurang menyetujui cara membunuhnya. Sebagaimana tidak setujunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan cara Uthman yang menjadi pemimpin ketika itu radhiyallahu anhum ajma'in ketika Uthman menjadi pemimpin salat di Mina empat rakaat Padahal Rasulullah SAW sholatnya hanya dua rakaat. Utsman beristihad radhiyallahu an dengan banyaknya futuhat Islamiyah, pembebasan wilayah-wilayah Islam, banyaknya orang-orang yang baru masuk agama Islam yang diajarkan di negeri mereka sholat zuhur dan asar empat rakaat. Kemudian datang musim haji sekali itu, bertemu dengan para sahabat. Ternyata para sahabat di Mina sholat hanya dua rakaat zuhur dan asar. Dikhawatirkan oleh Uthman, mereka kembali ke negeri mereka merubah sholat zuhur dan asar menjadi dua rakaat karena mereka melihat para sahabat hanya sholat dua rakaat. Itu yang menjadi pertimbangan Uthman radhiyallahu anhu dan akhirnya beliau beristihad untuk menjadikan sholat zuhur dan asar di Mina dan Isya tetap empat rakaat pada waktunya. Dilakukan oleh seluruh para sahabat. Lalu kemudian dinyatakan bahwa sunnahnya hanya dua. Abdullah bin Masud ditanya bagaimana ini? Kata beliau sunnahnya hanya dua. Lalu kenapa anda sholat juga di belakang Uthman Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-ikhtilafu syar. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kejolak, kejelekan, nggak baik. Ikuti pemimpin yang telah berijtihad. Demikian juga dengan Abdullah bin Abbas, bukan tidak setuju menyatakan bahwa mereka murtad dengan keyakinan yang seperti itu, namun kemudian yang tidak beliau setuju hanya cara membunuh mereka. Karena mereka para sahabat lebih mendukung tinggi Rasulullah dibanding istihad manusia siapapun di zaman mereka. Dan itulah yang semestinya juga ada pada jiwa kaum muslimin dan muslimat sekarang ini menjunjung tinggi kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad di atas istihad siapapun di permukaan bumi ini yang mereka anggap soleh. Seandainya mereka meyakini bahwa para sahabat kerjanya mengkafirkan kaum muslimin, maka mereka telah meyakini sebuah keyakinan yang berbeda dengan apa yang semestinya diyakini oleh seorang muslim terhadap para sahabat. Karena para sahabat radhiyallahu anhum udul orang-orang yang telah direkomendasi akan kesolehannya oleh Al-Quran dan Hadis. Bagaimana mungkin kerja mereka mengkafirkan terus orang yang tidak pantas untuk dikafirkan? Dia para sahabat mengkafirkan, namun yang dikafirkan itu pasti orang yang pantas untuk dikafirkan. Seandainya Mereka mengatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum keyakinan tentang mereka mengkafirkan sementara keyakinan tentang Taj tentang Yusuf tentang Syamsan tidak mengkafirkan maka mereka telah melakukan kesalahan besar dan mereka tidak akan berani menyatakan itu. Dan kemudian seandainya mereka mengatakan juga semuanya tidak mengkafirkan. Keyakinan terhadap Ali radhiyallahu anhu tidak mengkafirkan dan keyakinan terhadap Syamsan, Yusuf dan siapapun orang saleh yang semisal dengan itu yang dianggap saleh juga tidak mengkafirkan kelihatan bahwa mereka tidak mengerti syariat dan tidak mengerti sejarah para sahabat. Kelihatan bodohnya mereka. Telah terjadi ijma'nya para sahabat bahwa orang yang melakukan hal yang seperti itu dinyatakan kafir walaupun mereka lakukan terhadap manusia terbaik setelah Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kalau demikian adanya, maka mau tidak mau mereka harus kembali kepada pendapat yang di tengah-tengah. Mereka akan harusnya tunduk kepada sebuah keyakinan bahwa barang siapa yang mempersembahkan apapun jenis ibadah, mempersembahkan apapun jenis ibadah kepada siapapun selain Allah, maka dia adalah kafir, keluar dari agama Islam, murtad dari syariat Islam. Ketika orang menyatakan itu kepada Ali, keluar mereka dari agama Islam. Ketika orang menyatakan itu kepada yang bukan ahli, siapapun dia di zaman apapun dia berada keluar dari agama Islam. Dan itu yang hak. Oleh karena itu berhati-hati kaum muslimin wal muslimat di dalam kecintaan kita kepada orang saleh. Kita boleh cinta kepada orang saleh. Bahkan itu dianjurkan di dalam syariat, bahkan itu diperintahkan. Siapa lagi orang yang akan kita cintai kalau bukan orang-orang saleh? para ulama yang mewarisi ilmu para nabi dan para rasul sesuai dengan kadar yang telah mereka miliki. Seorang teman yang mengajak kita kepada jalan Allah dan Rasulnya. Seorang sahabat yang mengarahkan kita kepada ketakwaan dan ibadah. Siapa lagi yang pantas untuk kita cintai selain mereka? Mereka pantas untuk dicintai. Bahkan pantas dibela dengan harta dan jiwa kita. Namun tidak boleh berlebihan. Karena berlebihan itu yang telah menghanyutkan banyak orang dalam meyakini sesuatu yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Wallahu taala alam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.